Sebelumnya telah kita jelaskan kepahlawanan sebagian para sahabat dan kesungguhan mereka dalam membela al-Islam hingga titik darah yang terakhir Di antara mereka Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu ardah. Demikian pula Anas bin Nadhr paman Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dengan sebab beliau dan yang semacamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً Kemudian termasuk di antara yang dicatat dalam sejarah tentang kejadian seseorang yang semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan rela meninggal fi sabilillah pada saat dia telah mengetahui bahwa seorang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jaminan al-jannah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan qala rajulun yauma Uhudin Ya Rasulullah in qutiltu fa aina ana Ada seseorang bertanya pada peristiwa perang Uhud wahai Rasulullah Apabila aku terbunuh maka Aku berada di mana? yakni di akhirah. Apabila aku terbunuh, maka aku berada di mana? Qala fil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau pasti masuk ke dalam surga. Fa'alqa tamaratin fi yadihi wa qatala hatta qutil. Maka beliau pun melempar beberapa kurma yang ada di tangannya. Dan beliau berperang hingga beliau terbunuh dalam peristiwa tersebut. Ini yani dalam peristiwa perang Uhud. Beliau rela meninggalkan dunia dan segala kenikmatannya. Setelah beliau mendapatkan jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mati maka tempatnya di dalam al-jannah. Yang menunjukkan semangat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan keyakinan mereka keyakinan yang tidak disertai keraguan sehingga mereka rela untuk mengorbankan apa saja yang mereka miliki bahkan jiwa sekalipun karena mereka mengharapkan keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan uh, ada satu riwayat yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang mirip dengan kejadian yang disebutkan dalam hadis Jabir ini dan di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Umair ibn al-Humam radhiyallahu taala anhu yang kemudian melemparkan beberapa biji kurma yang ada di tangannya setelah beliau mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard bangkitlah kalian menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi Nah, Pak Umair yang mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi semangat, maka beliau pun mengatakan bahin bah. Kata Nabi, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan bahin bah? Kata beliau, aku berharap agar aku termasuk di antara penghuni surga itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta min ahliha. Engkau termasuk penghuni surga. Lalu kemudian beliau sedang makan kurma dan beliau mengatakan apabila aku terus makan ini adalah kehidupan yang panjang maka beliau melemparkan kurma tersebut lalu kemudian maju ke medan pertempuran dan berperang hingga beliau terbunuh dalam peperangan tersebut namun dalam kisah Umair bin Humam disebutkan bahwa itu kejadian dalam peristiwa perang Badar setahun sebelumnya ini yani pada tahun kedua Hijriah sementara hadis ini menyebutkan perang Uhud setahun setelah perang Badar pada tahun ketiga Hijriah. Oleh karena itu eh, disebutkan dan dijelaskan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام وسبقه إلى ذلك الخطيب dan disangka oleh Ibnu Bashkawal bahwa yang disebut dalam hadis ini hadis Jabir yang dimaksud adalah Umair bin Humam. Dan ini dikuatkan oleh sebelumnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Wahtajja bima akhrajahu Muslim min hadis Anas. Lalu dia berhujjah dengan riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas anna Umair bin Humam akhraja thamaratin faja'ala ya'kulu minhunna. Bahwa Umair bin Humam beliau mengeluarkan beberapa biji kurma Lalu beliau sambil makan kurma, thumma qala kemudian beliau mengatakan, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau seandainya aku terus makan hingga aku menghabiskan kurma-kurma yang ada di tanganku ini, ini kehidupan yang terlalu panjang. Thumma qatala hatta qutila. Kemudian beliau berperang hingga beliau terbunuh dalam peperangan tersebut. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, "Lakin waqa'at tasrihu fi hadis anasin, anna kana Badar." Namun disebutkan dengan jelas dan tegas dalam hadis Anas tersebut bahwa kejadian Umair bin Humam ini dalam peristiwa perang Badar. Wal qissatu allati fil bab waqa'at tasrihu fi hadis Jabir annaha kanat Uhud. Sementara kisah yang disebutkan dalam bab ini yaitu hadis Jabir bahwa kejadian ini terjadi dalam peristiwa perang Uhud. Jadi ini kejadian yang berbeda. Yang ini dalam perang Uhud, sementara hadis Anas dalam perang dalam peristiwa perang Badar setahun sebelumnya. Sehingga kata beliau Al-Hafidh, "Falladhi yadhhar annahuma qissatani waqa'ata li rajulaini wallahu a'lam." Maka yang nampak bahwa ini merupakan dua kisah yang terjadi yang dialami oleh dua orang yang berbeda. Wallahu a'lam. Lalu kata beliau, "Wa fihi ma kana 'alaihi sahabatu min hubbi nasril Islam والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضات الله." Dan di dalam hadis ini menunjukkan sikap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Rasa cinta mereka dalam memberikan pertolongan kepada Islam dan kerinduan mereka untuk mati sebagai syahid karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ini salah satu di antara sekian banyak contoh yang menunjukkan uh, kepahlawanan para sahabat dan kesungguhan mereka dalam membela al-Islam bahwa mereka menjadi kaum muslimin bukan karena untuk mengharapkan sesuatu melainkan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Kemudian termasuk di antara uh, yang dicatat dalam sejarah yang disebutkan dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi as-sahih. Kata Buraidah radhiyallahu anhu, "Anna rajulan qala yauma Uhud." Ada seorang lelaki dia berdoa dalam peristiwa perang Uhud. Dia mengatakan, "Allahumma in kana Muhammad 'ala al-haq, faqsif bi." Ya Allah, apabila Muhammad benar-benar berada di atas kebenaran, maka tenggelamkan aku ke dalam bumi. Jadi dia mendoakan untuk dirinya kejelekan. Jika Muhammad benar-benar berada di atas kebenaran, tenggelamkan aku ke dalam bumi, kata orang ini. Qala fabihi. Lalu kata Bulaidah, dan benar terjadi, ditenggelamkan dalam bumi. Dalam peristiwa tersebut. Dan termasuk di antara yang dicatat dalam sejarah yang berkenaan tentang peristiwa perang Uhud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Al-Baihaqi At-Tabarani dan yang lainnya Al-Hakim mensahihkan Al-Haythami mengatakan hadis ini sanadnya hasan dari hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند قتل حنظلة ابن أبي عامر Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan pada saat terbunuhnya Hamzalah, Hamzalah bin Abi Amir radhiyallahu taala anhu. Ba'da an iltaqa huwa wa Abu Sufyan hina alahu Shaddad ibn al-Aswad bisayfi faqatalah pada saat peristiwa perang Uhud tersebut beliau berhadapan dengan Abu Sufyan pada saat beliau berkelahi dengan Abu Sufyan dalam pertempuran tersebut maka tiba-tiba Syaddad Ibnul Aswad ya itu datang sambil mengangkat pedangnya lalu kemudian membunuh Hamzalah ini yani dia membantu Abu Sufyan membunuh Hamzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesainya pertempuran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari jenazah Hamzalah ini, Hamzalah bin Abi Amir. Kata beliau, "Inna sahibakum taghsiluhu al-malaika fas'alu sahibatah." Sesungguhnya sahabat kalian ini yaitu Hamzalah dimandikan oleh para malaikat. Coba tanyakan kepada istrinya apa yang dia lakukan. Ini yani mengapa dia dimandikan oleh para malaikat? Siapa yang memberitakan yang memandikan beliau adalah malaikat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Abu Bakar As Siddiq, bukan Umar, ya bukan fulan fulan dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memastikan dan yang memberitakan bahwa malaikat memandikan Hanzalah adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha maka siapa yang menyebutkan bahwa malaikat turun di tempat ini di tempat itu malaikat turun di Suriah kadzab nah tanyakan kepada istrinya faqalat lalu kemudian berkata istrinya ini istrinya menjelaskan innahu kharaja lamma sami'a al-ha'i'ah wa huwa junubun bahwa dia keluar dia keluar menuju perang tatkala dia mendengarkan al-ha'i'ah al-ha'i'ah ini suara yang keras menunjukkan uh, berkobarnya pertempuran ketika itu jadi dia keluar pada saat terjadi pertempuran yang sengit dalam keadaan beliau junub jadi beliau sedang junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lidzalika ghassalathul malaikah. Oleh karena itu para malaikat memandikan beliau meninggal dalam keadaan junub radhiyallahu taala Dan disebutkan pula dalam riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari hadis Ibn Abbas Al-Haythami menghasankan riwayat ini. Qala beliau mengatakan usiba Hamzah bin Abdul Muttalib wa Hanzalah bin Rahib wa huma junubun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam raaitul malaikata tughsiluhuma bahwa terbunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dan Hanzalah Ibnu Abi Amir Rahib keduanya dalam keadaan junub meninggal dalam keadaan junub maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku melihat para malaikat memandikan mereka berdua. Oleh karena itu Hanzalah dikenal dengan penyebutan Hanzalatul Ghasil. Al-Ghasil yani karena al-malaikah ghasalatu. Demikian pula yang terjadi dalam peristiwa perang Uhud tersebut terlukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa itu. Yang ini juga semakin meyakinkan kita sebagai kaum muslimin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa, menimpa beliau apa yang menimpa yang lainnya. Sebagaimana beliau mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum." Allah Subhanahu wa taala apabila cinta kepada satu kaum, maka Allah menguji mereka dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal cobaan yang paling berat dirasakan oleh para nabi kemudian yang semisalnya kemudian yang semisalnya yubtala ar-rajul ala hasabi dini seseorang diuji berdasarkan uh, kekuatan dan kelemahan agamanya kekokohan imannya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami apa yang dialami oleh manusia beliau terluka beliau sakit dan yang demikian untuk uh, lebih mengangkat dan meninggikan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hanya saja Allah Azza Wajal menjaga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dari ancaman orang-orang kafir yang hendak membunuh Rasulullah, beliau tidak akan meninggalkan dunia ini hingga beliau menyempurnakan dalam menyampaikan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terluka beliau terluka. Naam seperti terlukanya para nabi dan rasul sebelumnya. Beliau pun mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam ishtadda ghadabullah ala qaumin fa'alu bi nabiyihim yushiru ila raba'iyatihi demikian besarnya kemarahan Allah terhadap satu kaum yang mereka telah melukai nabi mereka mematahkan gigi rabaiyah gigi seri Nabi alaihi salatu wassalam ishtadda ghadabullah ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alangkah besarnya kemurkaan Allah kemarahan Allah kepada seseorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuhnya hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala حين سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم Uhud tatkala Sahal bin Sa'ad ditanya tentang luka yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud juri hawajuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kusirat raba'iyatuh terluka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan patah gigi seri Rasulullah wa hushimatil baydatu ala ra'si dan hancur helm Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di, di atas kepala beliau yang beliau gunakan sebagai penutup kepala. Fakanat Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taghsilu dam. Lalu Fatimah radhiyallahu anha Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan wajah, membersihkan darah dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ali bin Abi Talib yaskubu 'alaiha bil mijan. Dan ketika itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menuangkan kepada Fatimah dengan menggunakan uh, al-mijan, al-mijan yakni perisai yang biasa digunakan untuk menahan senjata musuh. Ya, Ali bin Abi Talib mengisinya dengan dengan air ya membantu istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha dalam merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'at Fatimatul ma la yazidu dam illa kathrah. Tatkala Fatimah melihat air yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib darah tersebut ternyata semakin bertambah banyak yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadat qit'atan min hasirin fa ahraqathu maka Fatimah radhiyallahu anha berinisiatif untuk mengambil potongan kain lalu beliau membakarnya hatta sara ramadan hingga uh, pembakaran tersebut menjadi menjadi abu ya. Thumma alsaqathu bil jarh lalu kemudian abunya tersebut ditempelkan ke luka Nabi sallallahu alaihi wasallam fastamsaka dam maka darah tersebut berhenti dan tidak lagi mengalir. ini metode orang terdahulu dalam pengobatan. Ya, seperti halnya pengobatan dengan cara kayi dan yang semisalnya ini metode orang terdahulu cara mereka untuk e, menyembuhkan luka nah, atau menahan darah yang yang selalu keluar dari tubuh seseorang. Disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusirat raba'iyatu yauma Uhud wa shujja fi ra'si." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam patah gigi seri beliau dalam peristiwa perang Uhud dan terluka di bagian kepalanya. Faja'ala yasrutu dam anhu wa yaqul dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu darah dari wajah beliau sambil beliau mengatakan kaifa yuflihu bagaimana mungkin satu kaum itu akan mendapatkan keberuntungan mereka telah melukai nabi mereka dan mereka telah mematahkan giginya sementara nabi mereka ini mengajak mereka untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala yakni air susu dibalas dengan air tuba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka dengan kebaikan, mengajak mereka agar mereka berjalan di atas kebenaran, namun mereka membalasnya ya dengan keburukan mereka bahkan hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan gimana mereka akan mendapatkan keberuntungan? Mereka telah melukai nabinya. فأنزل الله azza wa jalla maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'." Itu bukan urusanmu wahai Rasul. Ya, dalam artian boleh jadi di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah. Boleh jadi mereka yang ikut perang Uhud telah membunuh sekian banyak dari kaum muslimin dalam keadaan mereka kafir lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka memberikan hidayah kepada mereka lalu mereka masuk ke dalam al-Islam maka hidayah dan kesesatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala tidak dimiliki Rasulullah alaihi salatu wassalam disebutkan pula dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyya minal anbiya darabahu qaumuh Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu yang dipukul oleh kaumnya wa huwa yamsahu dama min wajhih dalam keadaan dia menyapu darah dari wajahnya wa yaqulu dalam keadaan nabi ini mengucapkan rabbighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ampunilah kaumku itu sesungguhnya mereka itu tidak mengerti tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabarnya terus mendakwahi mereka tidak mendoakan kejelekan kepada mereka seluruhnya. Nah, bahkan dia mendoakan kebaikan. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli qaumi. Ya Allah ampunilah kaumku. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak tidak mengerti bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kebenaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Tapi ya kawan sampai di sini insyaallah. semoga memberi manfaat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafadhalu hafizakumullah